Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala wa ala ali Muhammad wa ala ali wa آله wa sallam. Para pendengar Radio Raja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini atas karunia dan irlah Allah kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita bersama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar al Ta'ala setiap hari Selasa pagi disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Bandung di Kampung Lembur Tengah, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat melalui frekuensi 1476 AM Radio Roja Bandung. Pada pagi hari ini tanggal 8 Rabiul Akhir tahun 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Februari tahun 2013 kita akan sama-sama mendengarkan kajian mengenai ilmu dengan pembahasan materi melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar uh, tiga Selasa yang lalu karena Selasa kemarin Ustadz ada mengisi kajian di Cibubur dan Selasa keduanya uh, Ustadz masih dalam perjala, uh, pelaksanaan umroh. Uh, kepada para pendengar Radio Raja Bandung, kami persilahkan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Eh, bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Dan kami mohonkan untuk setiap para penelpon untuk uh, sekali saja untuk masuk bertanya kepada ke, ke kami karena kami mendapatkan komplain dari pendengar lain bahwasanya uh, yang lain susah masuk sementara yang yang satu pendengar bisa berkali-kali bisa masuk ya. Kami tidak melihat nomor telepon yang masuk kepada kami sehingga kami angkat uh, telepon setiap telepon yang masuk. Dan pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui pesan singkat di nomor 08112271476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Pagi hari ini Alhamdulillah Ustadz Abu Haidar sudah ada di studio Radio Roja Bandung. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah Barakallahu fiq Bagaimana Muzain sama Farid Damang-damang wae Alhamdulillah Damang juga Ustaz Alhamdulillah dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Abu Haidar untuk memulai pembahasannya.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 Eh, telah selesai membahas beberapa sebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama dan kita sudah menjelaskan sebab terakhir yang ketujuh yaitu uh, berhujjah atau berdalil dengan hadis dhaif atau berdalil dengan hadis sahih tapi istidlalnya yang dhaif. Adapun contoh berdalil dengan hadis yang dhaif yang pernah kita bahas adalah orang yang menganggap sunnah terhadap sholat tasbih berdasarkan sebuah hadis tapi sebagian ulama atau mayoritas ulama menjelaskan hadis tersebut dhaif bahkan sebagian di antaranya seperti Syekhul Islam dan dikukuhkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu la aslalahu atau tidak ada asalnya. Nah, kemudian dipakai sebagai dalil, kemudian ditetapkanlah sebagai sesuatu yang sunnah. Walaupun seperti yang sudah saya jelaskan ketika itu, sebagian ulama ada yang menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih, kemudian karena kesohihan hadis tersebut ditetapkan bahwa salat tasbih itu sunnah. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Contoh kedua yaitu berdalil dengan hadis yang sahih tapi istidlalnya dhaif. Yang dimaksud istidlal adalah penerapan dari hadis tersebut penetapan atau penerapan dalil dari hadis tersebut. Contoh hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda zakatul janin zakatul ummi sesembelihan untuk janin adalah sesembelihan untuk induknya jadi kalau ada binatang kita sembelih dan binatang itu umpamanya betina Kemudian disembelih sampai mati ketika dibeset ternyata di dalam perutnya ada janin. Ada anaknya yang tidak kita ketahui sebelumnya. Apakah anaknya ini wajib juga disembelih atau tidak? Kata Nabi alaihi salatu wasalam bahwa sesembelihan untuk janin itu adalah sesembelihan untuk ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi Al-Baihaqi serta Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dan kesimpulannya hadis ini sahih. Al-Hakim menjelaskan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim Disepakat juga kesuhihannya oleh Imam Al-Zahabi Syah Al-Albani juga menyesuaikan hadis ini dalam kitab Irwa'ul Ghalil Nah dari hadis ini ada orang yang salah di dalam menerapkan e, dalil ini. Dia memahami bahwa yang dimaksud sesembelihan untuk janin adalah sesembelihan untuk ibunya. Maksudnya kata dia bahwa cara menyembelih janin sama dengan cara menyembelih ibunya atau induknya. Dan ini sebuah kekeliruan Kenapa? Karena kalau e, janinnya masih ada dan sudah mati, maka percuma untuk disembelih. Kenapa? Karena darahnya tidak akan mengalir. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim menyatakan, "Ma'an haradam wa dzakara alaihi fakul." Jadi apa yang di ma unhira dam wa dzukira smullahi alaihi fakul binatang yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah ketika mengalirkan darahnya maka makanlah ini menunjukkan bahwa kalau e, binatang tersebut masih hidup kemudian cara untuk menghalalkannya itu disembelih dialirkan darahnya baru itu jadi halal Adapun yang sudah mati seperti janin tidak mungkin bisa disembelih e, dan kalau tersembelih disembelih bisa tidak mungkin bisa mengalir darahnya. Oleh karena itu makna dari hadis bahwa sesembelihan untuk janin adalah sesembelihan bagi ibunya. Maknanya kalau induknya sudah disembelih maka sesembelihan itu juga mencakup sesembelihan untuk janinnya sehingga janinnya tidak perlu disembelih langsung boleh dimakan, dimasak dulu tentu saja. Nah, seperti itulah makna hadis itu, tapi hadis itu sering disalahfahami. Ini terakhir kita bahas seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui beberapa di antara penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu hanya sebagian, sebagian lainnya tidak kita jelaskan. Sekarang sampai pada pembahasan bagaimana sikap kita di dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena e, seringkali hal ini menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan orang awam. Kata itu begitu, kata ini begini, mana yang harus saya ikuti? Kan begitu. Ada beberapa hal dulu yang harus kita ketahui. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat yang penyebabnya sudah diterangkan adalah pen perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang keilmuan yang mereka miliki sudah diakui dan mereka memang disebut ulama oleh para ulama memenuhi persyaratan sebagai seorang ulama mujtahid. Bukan orang awam yang kemudian berpendapat atau bukan orang yang berilmu tapi ilmunya belum sampai pada taraf mujahid. Lalu dia berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat para ulama. Bukan yang seperti itu. Bukan pendapat ustadz bukan pendapat seorang dai, seorang kiai. Dai, ustaz, kiai bukanlah ulama mujtahid. Dan kita tidak menganggap itu sebagai ijtihad seorang ulama mujtahid. Karena apa? Karena walaupun mereka berilmu, tapi kualitas dan kuantitas dari ilmunya belum sampai kepada taraf ilmu ijtihad, ilmu mujtahid. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan para ulama yang kita bicarakan adalah para ulama yang memang dari segi kualifikasi ilmunya sudah memenuhi syarat dan itu diungkapkan melalui pengakuan ulama-ulama lain baik langsung belajar karena sezaman ataupun melalui penelaahan kitab-kitab yang mereka karang dari kitab karangan mereka bisa diketahui kualitas ilmu yang dimilikinya. Nah, itulah yang disebut dengan ulama eh, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Sikap kita adalah tergantung siapa kita. Karena kita atau manusia secara umum dalam masalah ini terbagi kepada tiga golongan. Coba nanti kita kualifikasi diri kita sendiri, kita identifikasi diri kita sendiri. Apa termasuk golongan mana di antara tiga golongan yang akan disebutkan ini? Golongan pertama alimun razaqahullahu ilman wa fahma. Pertama seorang alim, seorang ulama yang oleh Allah diberi rizki ilmu dan pemahaman yang mendalam. Dan ilmunya sampai pada taraf mujtahid. Orang yang seperti ini dia harus berijtihad dia harus beristimbat dengan ilmunya. Dia wajib memahami dalil dengan ilmu yang dimilikinya. Sekalipun hasil dari iziannya bertolak belakang dengan istihad ulama-ulama lainnya. Karena seperti itulah yang diperintahkan bagi orang seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat diantaranya An-Nisa 83 menyatakan la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum maka akan mengetahuilah uh, isi dari kitab ini orang-orang yang beristimbat di kalangan manusia orang-orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad oleh karena itu karena orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu untuk beristihad untuk beristimbat dari ayat dan hadis orang itu harus langsung memahami Al-Quran dan hadis dengan keilmuan yang dimilikinya. Nah yang seperti ini sungguh jarang dan memiliki kriteria yang ketat. Selain tentu saja kalau hafal Quran tidak menjadi syarat yang umum karena apa? Karena orang-orang yang namanya ulama sejak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Dan banyak orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Oleh karena itu yang namanya para ulama jelas sudah hafal Al-Quran. Makanya itu tidak lagi disebut karena sudah umum. Adapun syarat lain dijelaskan diantar oleh Syekhul Islam dalam kita Muqaddimah uh, fi Tafsir. Ada beberapa ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang alim atau seorang ulama yang apa namanya e, wajib dimiliki seperti tentu saja ilmu bahasa Arab dengan seluk-beluknya, nahunya, sorofnya, balagohnya, badi, bayan, ma'ani itu harus dia kuasai sebagai ilmu dasar untuk memahami seluruh disiplin ilmu yang dijelaskan di dalam bahasa Arab. Untuk memahami dengan pemahaman yang menyeluruh maka orang yang menelaahnya harus menguasai seluruh e, disiplin ilmu bahasa Arab ya nahunya, ya sorofnya, ya balagohnya menyangkut badi, bayan dan ma'ani. Siapa orang yang berbekal nahu sorof semata-mata tapi tidak menguasai umpama ilmu balagoh, maka dia akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan selain dia tidak akan mampu untuk merasakan indahnya dan kedalaman dari bahasa Arab kedalaman makna yang terkandung dalam bahasa Arab nah itu ilmu dasar Selain ilmu tafsir, selain ilmu ulumul Quran, selain ulumul hadis, selain ilmu usul fiqih, selain ilmu fiqih, selain ilmu muhibbah dan yang lain-lainnya wajib dikuasai oleh orang yang berilmu. Oleh karena itu berkata Imam Abu Hanifah, kalau ada ayat dari Al-Qur'an wajib kita terima. Tapi kalau dan kalau ada ucapan dari Rasul SAW juga wajib kita terima. Ketiga, kalau ada ucapan dari para sahabat wajib juga kita terima. Adapun kalau ada ucapan dari seorang tabi'in fanahnu rijal fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah ini hanya layak diucapkan oleh orang yang selevel beliau, selevel ulama. Tiga sumber pertama wajib diterima dan ini juga diterima oleh Imam Abu Hanifah dan oleh para ulama yang lainnya. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ucapan para sahabat. Dan ini didalili oleh banyak Al-Qur'an dan banyak hadis. Adapun dari tabi'in kata Imam Abu Hanifah, mereka laki-laki, kita pun laki-laki menunjukkan kata Imam Abu Hanifah kalau dari tabi'in kita tolak kita istihad sendiri. Kenapa beliau berkata begitu? Karena beliau juga seorang ulama mujtahid, seorang ulama tabi'in. Adapun kita yang bukan selevel Imam Abu Hanifah Jangan sampai kita berkata, berkata, berkata demikian Kalau ada pendapat seorang ulama Kita katakan ulama juga manusia Kita manusia, ulama izhar Kenapa kita tidak? Nggak boleh kita begitu Kenapa? Karena nggak level Masa orang awam seperti kita Membantah pendapat dan penjelasan seorang ulama Samalah ya eh, dalam bidang lain seperti dalam bidang-bidang seperti uh, duniawi, olahraga ke atau yang lain-lainnya, seperti contoh umpamanya dalam hal tinju kita mengenal Mike Tyson umpamanya kita katakan dia laki-laki saya pun laki-laki dia manusia saya pun manusia dia bisa tinju kenapa saya tidak ayo diadu eh paling sekali tonjok juga kita kelengger nggak bangun lagi bahwa dia laki-laki kita laki-laki betul tapi dia laki-laki yang kesehariannya mungkin latihannya sampai lebih dari 6 jam sehari dengan porsi latihan yang super berat sementara kita cuma berleha-leha yang nggak level lah kita pernah mendengar ada orang yang nyebur ke Laut Jawa terus berenang sampai tiba di Selat Sunda Yuk kita katakan kepada dia. Dia laki-laki, kita juga laki-laki. Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Dia manusia biasa, kita juga manusia biasa. Dia bisa nyebrang dari uh, Jawa melalui Selat Sunda sampai ke Sumatera. Kenapa saya tidak? Coba katakan. Lalu nyebur bareng-bareng. Nyeburnya bareng, kita terus kelelap, dia terus berenang sampai ke Sumatera. Kan begitu. Walaupun dia sama laki-laki dengan kita, sama manusia dengan kita, sama makan nasi dengan kita, tapi dia manusia yang terlatih. Kalau nggak salah angkatan laut itu ya. Yang sehari-harinya fisiknya digojlok, dilatih secara keras, kemudian latihan berenangnya juga sehari sekian jam gitu ya. Menguasai teknik eh, pengaturan nafas ketika berenang, menguasai teknik eh, apa namanya menghemat, mengirit stamina agar mampu berenang jauh. Sedangkan kita jangankan berenang berjam-jam, mandi juga mungkin seminggu tiga kali maka tidak mungkin kita disamakan dengan orang seperti itu. Nah, dalam urusan dunia saja seperti itu, juga dalam urusan ilmu. Bahwa para ulama manusia, kita juga manusia. Ulama juga sama makan dengan apa yang kita makan. Tapi bedanya kalau para ulama adalah orang-orang yang berilmu, yang kesehariannya juga dihabiskan waktu untuk mencari ilmu, menelaah ilmu, bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla, ah, bibirnya tidak pernah kering dari melafatkan Al-Quran, menelaah hadis dan seterusnya. Kalau kita apa? Oleh karena itulah kita tidak boleh ya menganggap bahwa hasil istihad para ulama itu bisa dibantah dengan otak kita. Ini sesuatu yang sangat lancang, selancang umpah kita mengatakan, nah Mike Tyson juga laki-laki, saya laki-laki, saya berani lawan dia di ring. Ah nggak boleh seperti itu karena beda antara kita dengan mereka dari kemampuan ya. Jadi golongan yang pertama adalah golongan ulama mujtahidin dan itu bukanlah golongan kita. Golongan kedua adalah talibul ilm. Indahu minal ilm lakin lam yablug darajat dzalikal mutabahhir. Golongan kedua adalah golongan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak sampai pada taraf mujtahid. Orang seperti ini dia harus menggunakan keilmuannya sesuai dengan kualitas ilmu yang sampai kepadanya. Kalau ilmu yang sampai kepadanya belum sampai pada taraf mujtahid, jangan beristihad. Kalau ilmu yang sampai kepadanya sanggup menelaah dalil-dalil dari para ulama lalu membandingkannya, maka lakukan ilmu itu hanya untuk taraf itu. Betapa banyaknya para penuntut ilmu ilmunya tidak sampai kepada taraf mujtahid tapi dia merasa menjadi seorang mujtahid ambil ayat dia tafsirkan sendiri baca hadis dia jelaskan sendiri tentang sebuah hukum oh menurut saya hukum ini begini berdasarkan ayat ini dan hadis ini dia seolah-olah mujtahid Orang seperti itu kata Imam Syatibi menjadi penyebab lahirnya banyak kebidahan dan orang ini harus diwanti-wanti diingatkan dengan adanya sebuah hadis. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Al-Fitan, bab tentang fitnah. Apa isi dari hadis ini? Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda, "Innallaha لا يقبض علما ينتزعه من الناس إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزه من الناس ولكن يقبضه بقدر العلماء حتى لم يبق عالم واتخذ الناس رؤساء جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا Kata Nabi alaihi salatu wassalamu Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia dengan cara mencabut ilmu itu begitu saja dari kepala manusia. Enggak. Tapi Allah mencabut ilmu dari manusia dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang berilmunya diwafatkan semuanya. Dan ilmunya terbawa. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa seorang pun berilmu. Lalu manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka, lalu orang-orang bodoh yang jadi pemimpin itu ditanya. Lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, yang seperti inilah yang berbahaya. Bodoh tapi guminter. Bodoh guminter teh bodoh tapi dia merasa dirinya pinter tahu hafal satu dua ayat, satu dua hadis, lalu dia merasa mengetahui semuanya. Lalu dia beristihad dengan ilmu yang ala kadarnya. Ini berbahaya. Maka tidak boleh orang seperti ini bersikap seperti itu. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu yang sudah sampai sebagian kecil dari ilmu ini kepada dirinya menggunakan ilmunya sesuai dengan kadar keilmuan yang sampai kepada dirinya. Kalau kadarnya belum sampai pada taraf mujtahid, jangan berisihat. Tapi ikutilah penjelasan para ulama yang bisa dia telaah dengan membandingkan ulama-ulama yang berbeda pendapat pelajari dalil ini dan dalil itu lalu bandingkan lalu secara objektif tentu saja lalu dia mengambil yang menurut dia lebih kuat dan tetap ihtiram atau menghormati ulama yang tidak dia ambil. Dan inilah ulil albab yang oleh Allah di, uh, eh, dikatakan dalam Al-Qur'an alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu orang-orang yang mendengar semua pendapat lalu dia mengikuti yang terbaik di antara pendapat yang ada. Mengikuti pendapat terbaik di antara pendapat yang ada tentu saja melalui proses penelaahan dari semua pendapat yang sampai kepada dia. Dan ini bisa dilakukan oleh para penuntut ilmu. Adapun kalau dia dengan keilmuan yang ada ayat dan hadis yang sampai kepada dia lalu dia beristihad sangat mungkin dia salah dari hasil istihadnya karena sangat mungkin dia hanya mengetahui dalil yang am atau yang umum tanpa mengetahui dalil yang khususnya atau dia hanya mengetahui dalil yang mutlak tanpa mengetahui dalil yang muqayyad atau dia tahu dalil yang sahih tapi dia tidak mengetahui dalil, dalil, bahwa dalil yang sahih itu sudah mansuh dan seterusnya seringkali ada sebuah hadis yang maknanya tidak seperti zahirnya dan dia tidak mengetahui salah satu contohnya umpamanya saya berikan contoh satu hadis yang apabila kita memahami dengan pikiran kita bisa langsung kita bersikap seperti zahir hadis ini tapi setelah kita menelaah penjelasan para ulama ternyata tidak seperti itu apa contohnya contoh ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an memerintahkan kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar agar anaknya menceraikan istri. Ceraikan istrimu. Padahal Abdullah bin Umar ini masih sangat sayang dan mencintai istrinya. Dan dia tidak menemukan alasan untuk menceraikannya. Tapi ayahnya ini yaitu Umar bin Khattab menyuruhnya ceraikan istrinya. Bingunglah dia Mana yang harus dia ikuti? Kasih sayang dia kepada istri ataukah ayahnya yang wajib dia taati? Datanglah dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk meminta advis, minta fatwa, minta petunjuk apa yang harus dia lakukan, ceraikan atau enggak. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab ati abaka, taati bapamu. Maka berdasarkan fatwa atau advis dari Nabi alaihi salatu wasalam ini lalu Ibnu Umar menceraikan istrinya sekaligus sekalipun uh, dia masih sangat mencintai istrinya. Hadis ini sahih. Dan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan dalam bab Birul walidain yaitu berbuat baik kepada orang tua. Sekilas ya, sekilas dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bila orang tua atau ayah atau ibu menyuruh kita menceraikan istrinya, istri kita tanpa tahu sebab, tanpa tahu alasan ceraikan, kan begitu? Ini pemahaman sekilas. Tapi tidak demikian yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, ayah saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya tanpa tahu sebabnya dan saya sangat mencintai istri saya. Apakah saya ceraikan apa enggak?" Apa kata Imam Ahmad la tutalliqha, jangan kamu ceraikan istrimu. Fatwa Imam Ahmad ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul SAW kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar. Agar kata Abdullah bin Umar, e, taati bapamu. Kata Imam Ahmad kepada orang ini, jangan kamu taati bapamu, jangan ceraikan istrimu. Apa kata laki-laki itu? Tapi bukankah Rasul SAW ketika Ibnu Umar disuruh menceraikan istrinya oleh Umar, kata Nabi SAW, taati bapamu, ceraikan istrimu. Tapi kenapa engkau berfatwa yang sebaliknya? Kan begitu. Ternyata orang ini mengetahui hadis tersebut. Orang ini mengetahui hadis tersebut. Timbul pertanyaan, Imam Ahmad tahu nggak hadis ini? Pasti lebih tahu tuh. Mungkin saja orang itu pun tahunya dari Imam Ahmad. Yang oleh Imam Ahmad pernah dibahas dalam majlis pengajiannya. Apa kata Imam Ahmad? Hal Abu Ka Umar. Apakah bapakmu itu Umar? Gitu. Ini dijelaskan oleh Syekh al rahimahullah. Ucapan atau jawaban Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa yang menjadi alasan Nabi Ali alaihi salatu menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya adalah karena Nabi yakin dengan iman dan ilmu Umar. Umar ini imannya tidak perlu untuk diragukan. Setan-setan pun takut kepada Umar. Nah, juga ilmunya. Makanya Nabi SAW yakin Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu berdasarkan pertimbangan iman dan ilmunya. Bukan karena kedoliman. Bukan karena sentimen pribadi kepada menantunya. Tapi pasti ada alasan syar'i. Dan Nabi SAW yakin terhadap hal ini makanya langsung taati bapamu. Karena Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti ada alasan syar'i berdasarkan iman dan ilmu. Adapun bapak dari orang tadi yang bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad kenal bapaknya siapa. Dan diduga kuat bapaknya menyuruh anaknya menceraikan sang istri itu bukan karena iman dan ilmu, mungkin karena hawa nafsu, mungkin karena sentimen pribadi Makanya jangan diikuti. Jangan kamu taati bapamu. Jangan kamu ceraikan istrimu. Jadi dari sini kita melihat Imam Ahmad melihat kasus ini dengan melihat alasan kenapa si bapak menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kalau alasannya syar'i, oke. Okay. Taati, tapi kalau alasannya tidak syar'i, jangan. Nah inilah penjelasan Imam Ahmad. Dan ini dijelaskan didukung oleh para ulama lain ketika para ulama lain membahas di sini seluruhnya atau banyak di kalangan mereka yang merujuk kepada penjelasan Imam Ahmad ini. Nah, berdasarkan hal itulah maka kita lihat perbedaan antara ijtihad para ulama dengan pemahaman kita sebagai orang awam. Kita sebagai orang awam membaca hadis tadi menyatakan oh kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri ceraikan tanpa tak harus tahu alasannya karena Nabi tidak bertanya alasan, Ibnu Umar juga tidak bertanya alasan kepada bapaknya, langsung aja harus ceraikan, ceraikan. Kan begitu bisa-bisa. Maka kelirulah kita. Dari hal inilah maka kita mengetahui bahwa seorang penuntut ilmu bukanlah seorang mujtahid. Penuntut ilmu punya ilmu tapi kadar ilmunya hanya sedikit. Betapa banyaknya orang para penuntut ilmu yang tahu hadis dan dia meyakini hadis itu doif, padahal sahih atau meyakini hadis itu sahih padahal doif, atau bahkan sama sekali tidak tahu apakah ini sahih atau doif. ah, yang penting hadis lalu dia sampaikan maka terjerumuslah dia dalam kekeliruan dan kesalahan oleh karena itu sikap para penuntut ilmu dia harus menggunakan ilmu sesuai dengan kadar ilmu yang sampai kepadanya. Kalau baru sedikit, maka bersikaplah sebagai orang yang ilmunya sedikit. Kalau sudah banyak, bersikaplah sebagai orang yang ilmu banyak tapi belum sampai pada taraf mujtahid dan jangan istihad. Nah, para kiai, para dai, para ustad, para mubalik mungkin baru sampai pada taraf ini. Inilah golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga wahwa man laisa indahu ilmun fahadha yajibu alaihi ayas ala ahlal ilm. Golongan ketiga adalah orang yang awam, yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Orang seperti ini wajib bertanya kepada ahli ilmu. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ketujuh menyatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Lihat juga An-Nahl ayat 43 dan 44 in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wazubur. Kalau kalian tidak mengetahui tentang penjelasan dan tentang isi kita bertanyalah kepada orang yang ahli. Timbul pertanyaan siapa orang yang ahli? Karena seringkali orang juga kebingungan kepada siapa saya harus bertanya. Orang yang disebut ustadz mubalik atau kiai juga banyak. Sehingga membingungkan siapa yang harus tanya bertanya ke kiai A begini, ke kiai B begitu, beda. Masalahnya sama. Jawabannya kok berbeda maka bertanyalah kepada orang yang selain dia memang dikenal sebagai orang yang berilmu tapi juga dia dikenal sebagai orang yang amanah dan hati-hati Hati-hati dalam hal apa? Hati-hati di dalam hal menyampaikan ilmu ini tidak sembrono. Dia tidak akan berpegang kepada hadis yang daif dia hanya berpegang kepada hadis yang sahih dan betapa banyaknya ustadz, kiai, ajengan, mubalig dan yang sejenisnya menyampaikan hadis asal hadis atau asal bahasa Arab kadang-kadang. disangkanya hadis. Ah, asal bahasa Arab sampaikan. Ini hadis Nabi SAW. Ketika ditanya, ini hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa, soya atau tidak, dia tidak tahu. Banyak kiai yang seperti ini, ustadz seperti ini, mubalik seperti ini, kiai seperti ini, dai kondang seperti ini yang tidak peduli apakah hadis itu atau tidak. Asal bahasa Arab dia sampaikan, padahal bukan hadis. Contohnya apa? Contohnya ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ini bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak mulai dari buayan sampai masuk lubang lahat. Ini bukan hadis. Walaupun isinya bagus. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini bukanlah hadis. Dan banyak lagi. Bahasa Arab tapi bukan hadis. Tapi disebut hadis. I'mal dunya ka ka'annaka Ta'ishu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu gada Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selama-lamanya dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini juga bukan hadis, ini hanya peribahasa. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini juga bukan hadis, itu hanya peribahasa. Tapi asal bahasa Arab orang mengatakan ini hadis. Walaupun isinya baik, bagus dan benar, tapi nggak boleh dikatakan hadis. Karena mengatakan kalimat itu sebagai hadis berarti berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan ini kena ancaman. Nabi SAW bersabda, "Man kadzdzaba alaiya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka gerak bersiap-siaplah <laughs> eh gerak maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempat duduk dalam neraka waliyadzubillah nah banyak yang seperti itu nggak peduli Nah yang seperti itu jangan ditanya Jangan dijadikan sebagai rujukan untuk pertanyaan Karena apa? Dia sembrono Tidak takut terhadap dosa Yang lahir dari kesembronoan tersebut Carilah orang yang memang hati-hati dan memang amanah dalam menyampaikannya. Tidak ada khianah ilmiah dan tidak memiliki kesembronoan di dalam memberikan jawaban. Kalau ada ustadz yang ditanya tentang satu masalah lalu dia menjawab wallahu alam saya belum tahu nanti saya akan cari jawabannya. Ini yang harus dicari. Berarti menunjukkan dia ini tidak ada rasa gengsi untuk menyampaikan atau e, mengakui ketidaktahuannya. Kalau ada yang tidak tahu, oh wallahu alam saya belum tahu nanti saya akan cari, berarti orang ini amanah. Tapi kalau orang yang ditanya apapun semuanya menjawab dengan pendapatnya sendiri, wow oh, ini berbahaya. Berdasarkan hal itulah maka membagi atau mencari orang yang dijadikan sebagai tempat bertanya juga tidak boleh sembarangan. Nah, seorang manusia, ustadz atau dai atau yang sejenisnya merupakan perantara antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah penyampai syariat Allah dan berbicara atas nama Allah atau Rasulnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Al ulama warathatul anbiya." Takhrij hadis ini pernah kita jelaskan. Para ulama itu ahli waris para nabi. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Beliau Rasul alaihi salatu wassalamu bersabda, "Annal qudata thalathatun." Qadin wahidin fil jannah wa huwa min man alima al-haqqa fahakama bihi. Kata Nabi SAW bahwa hakim atau ulama itu ada tiga golongan. Satu di surga dan dua di neraka. Adapun satu yang di surga disebutkan fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafal haq Seseorang yang mengetahui kebenaran lalu dia menghukumi dengan kebenaran itu. Kedua, warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Seseorang yang mengetahui kebenaran tapi dia khianat dalam menerapkan hukum yang dia tangani, maka dia dalam neraka. Warajulun qadalin nas ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga adalah orang yang menetapkan hukum, menjawab masalah hukum kepada manusia di atas kebodohan. Dia tidak tahu hukum tentang apa yang ditanyakan kepada dia. Tapi dia menjawab. Fahuwa finnar dia pun di dalam neraka. Berkata Imam Abu Dawud wa hadza asahu syai'in fihi. Dan inilah sesuai sahih hadis tentang hadis yang diterima dari Abu Buraidah. Selain Imam Abu Daud yang juga meriwayatkan hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Ahkam. Kemudian tapi lafadznya sedikit berbeda. Imam At-Tirmidzi menyatakan tentang masalah hakim atau ulama al-qudat thalatha qadiyan finnar wa qadin fil jannah. Hakim atau ulama ini ada tiga golongan. Dua di antara di neraka, satu di surga. Adapun yang di surga adalah rajulun qadha bi uh, adapun yang di, di neraka rajulun qadha bi ghairil haq fa alima dhaq fa dhaka finnar. Seseorang yang menetapkan jawaban termasuk hukum tanpa kebenaran dan dia tahu bahwa itu salah tapi dia sengaja dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dunia maka dia dalam neraka wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar kedua orang yang tidak berilmu lalu dia membidasakan atau menghapuskan hak-hak sebagian orang dan menetapkan hak bukan pada orang yang memilikinya. Orang itu juga dalam neraka. Dan yang ketiga wa qadin qada bil haq fadzalika fil jannah. Orang yang menetapkan berdasarkan ilmu maka dia dalam surga. Imam Ibnu Majah juga menjelaskan atau men, me, meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Demikian juga Imam At-Tabrani, demikian juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadisun sahihul isnad wa yukhrijah. Hadis ini sanadnya sahih sekalipun Imam Bukhari Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyepakati pensoihan yang dilakukan Imam Az-Zahabi ini yang menunjukkan bahwa orang yang memberi fatwa penjelasan ilmu tentang syariat itu hanya ada tiga golongan. Pertama, golongan yang akan masuk ke dalam surga yaitu menetapkan berdasarkan ilmu dan objektif, insaf, adil, sebenar-benarnya, amanah dia. Iya, dialah yang dalam surga. Yang kedua, orang yang menetapkan jawaban tentang syariat berdasarkan kebodohan. Mau benar, mau salah. Kalau berdasarkan kebodohan, sudah itu neraka. Dan yang ketiga, orang yang menetapkan jawaban secara khianat. Dia tahu mana yang benar. Tapi dia sengaja memberikan jawaban yang salah dalam rangka untuk meraih keuntungan dunia maka ini pun di dalam neraka yadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari golongan dua orang yang ahli neraka tadi. Walhasil maka seorang dai, seorang alim, seorang pemberi uh, penjelasan nasihat tentang masalah agama, maka dia berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla, atas nama Nabi alaihi salatu wassalamu dan sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Bahkan hendaklah orang yang sering kali menyampaikan ajaran agama kepada manusia, sering menjawab pertanyaan tentang masalah agama kepada manusia, untuk banyak-banyak beristighfar atas perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran karena istighfar menghapus dosa dan dosa ini adalah penyebab lupanya orang terhadap ilmu. Sebagaimana diisyaratkan oleh beberapa ayat. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa 105 dan 106. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas fi ma arakallah wa la takunil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafur rahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya agar kamu menjelaskan, menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan kamu menjadi orang-orang yang berkhianat dalam masalah ini Dan minta ampunlah kamu kepada Allah Karena Allah sungguhnya maha pengampun dan maha penyayang Coba lihat ayat ini, ayat 105 dan 106 dari surah An-Nisa, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi ilmu, diberi kitab agar menyampaikan kepada manusia, lalu Nabi disuruh untuk banyak-banyak istighfar. Ini tidak hanya tertuju kepada Nabi SAW, tapi juga tertuju kepada semua orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu menyampaikan isi kitab kepada manusia. Coba lihat lagi Al-Maidah ayat 13 tentang Yahudi la'anahumullah. Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum قَاسِيَةً qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu haddan Coba lihat. Orang-orang Yahudi ini karena mereka selalu membatalkan melanggar janji-janji mereka. Jadi perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan Rasul SAW itu selalu mereka langgar. Maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Mereka merubah ucapan dari yang dari maksud yang sebenarnya dan mereka melupakan peringatan-peringatan yang kami berikan kepadanya. Lupa. Kata para ulama di antara si Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan Yahudi pertama dikeraskan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla yang kedua dilupakan ilmu-ilmu yang sudah sampai eh, kepada mereka itu disebabkan karena apa? Karena sering melanggar perjanjian dan merubah-rubah kalimat atau wahyu dari maksud yang sebenarnya. Demi keuntungan dunia. Maka dua azab Allah berikan di dunia, hatinya dikeraskan dan ilmunya dilupakan. Bila ini bisa terjadi pada diri Yahudi, juga terjadi pada diri kaum muslimin bila melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bermaksiat, melakukan pelanggaran, melakukan banyak dosa dan noda, menyebabkan bisa hilang ilmu-ilmu yang ada pada dirinya dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti apa yang dialami oleh Al-Imam Asyafi, seorang imam ahlus sunnah yang agung. Imam Asyafi rahimahullahu ta'ala menyatakan, Syakautu ila waqisu ahifzi, farsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku mengadu, mengeluh, curhat kepada Imam Waki, Imam Waki gurunya. Tentang buruknya hafalanku. Jadi suatu saat Imam Syafi'i itu lupa terhadap ilmu. Tapi beliau tidak tahu penyebabnya apa. Curhat kepada gurunya. Lalu Imam Waki memberi petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Seperti itu yang dikemukakan atau yang ya yang difatwakan oleh apa? Oleh Al-Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaitu dosa atau kemaksiatan itu bisa menyebabkan orang lupa terhadap ilmu-ilmu yang pernah dikajinya, yang pernah difahaminya, yang pernah diketahuinya. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Mas'ud, "Inni la'alamu." Aku yakin benar-benar apabila seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah dikuasainya, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Berdasarkan hal itulah maka agar kita tidak banyak lupa terhadap ilmu, maka hindari dosa-dosa dan kemaksiatan. Banyak-banyaklah beristighfar untuk menghapus dosa-dosa tersebut agar tidak dikenai dengan sifat lupa terhadap ilmu maka inilah yang disyariatkan untuk para penyampai ilmu kepada manusia. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, itulah penjelasan saya pada pagi hari ini tentang bagaimana sikap kita menanggapi para ula, eh, perbedaan pendapat di kalangan para ulama beserta tiga golongan manusia dalam perkara ini. Untuk penjelasan pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan teruskan kajian ini pada hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang sampai di sini saja dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab dan kepada Akhi Muzayin dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhol. Iya, syukran eh, jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah diberikan tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung melalui telepon di nomor 62637. Silahkan para pendengar yang akan bertanya langsung di nomor 62637 atau bisa melalui di uh, kirim SMS pesan singkat di nomor 1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Sudah ada penelpon Ustaz yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sohim nih. Iya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solihin. waalaikumsalam Wa fika barakallah. Eh, mungkin pertanyaannya agak menyimpang ya Ustaz Iya, iya, iya. Ini uh, eh, saya kan ada hadis eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6570. Eh, pertanyaan pertama, eh, pertanyaannya adalah eh, yang menjadi ukuran ikhlas di sini eh, seperti apa? Eh, pertanyaan yang kedua eh, dalam surat Al-Hajj ayat 50 eh, Walladzina amanu wa amilu salih lahum Mahfiratu wa karim eh, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Pertanyaan yang kedua, eh, yang dimaksud rezeki di sini eh, bagaimana penjelasannya? Karena orang-orang eh, kafir juga kan memperoleh rezeki. Nah, demikian pertanyaan dari saya. Jazakallahu ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Solihin di Cimahi barakallahu fiik. Semoga Allah telah selalu menganugerahkan hidayah untuk tetap mencari ilmu dan istiqamah di atas kebenaran kepada Pak Solihin sekeluarga demikian juga kepada para pendengar roja seluruhnya. Ada dua pertanyaan yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Pak Solihin tersebut e, Pertanyaan pertama adalah tentang <coughs> Hadis tentang syafaat yang Oh iya, hmm. Nabi SAW bersabda as as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengkola la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari seperti yang tadi kemukakan oleh Imam oleh oleh Pak Solihin. Hadis ini dibahas oleh para ulama di dalam keutamaan tauhid dan ini juga pernah kita bahas ketika kita pada hari Jumat sore yang disiarkan oleh Radio Roja Cilengsi secara langsung dalam bab Fadlu Tauhid, dalam bab keutamaan Tauhid juga dibahas oleh al Imam Al-Allamah Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul tentang syurutul la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah bahwa salah satu di antara syarat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Lalu para ulama menjelaskan yang dimaksud ikhlas adalah murni, tidak tercampur syirik, baik besar juga kecil. Tidak tercampur syirik besar, contohnya tidak menyembah atau beribadah kepada selain Allah setelah mengatakan la ilaha illallah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak meminta kepada selain Allah tidak tawakal kepada selain Allah dan yang sejenisnya. Termasuk juga dari syirik-syirik kecil, tidak ada unsur riya. Tidak ada unsur ingin dipuji dengan ibadah yang dilakukannya oleh manusia. Karena apa? Karena siapa orang yang meniatkan amal ibadahnya untuk selain Allah berarti tidak murni lagi, tidak ikhlas lagi. Mana ikhlas adalah murni. Mana ikhlas adalah tasfiyat eh, tasfiyatun nafas min ibi syirki. Ikhlas maknanya adalah memurnikan atau membersihkan hati dari noda-noda syirik. Baik syirik besar termasuk juga syirik kecil. Dan syirik kecil diantaranya riya. Allah berfirman dalam hadis kursi, "Ana agna syurokai ani syirki." Faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan dan orang itu menyekutukan aku dalam amalannya itu dengan sesuatu yang lain, termasuk menyekutukan dengan ingin dipuji oleh manusia, ingin diakui kiprahnya oleh manusia, maka aku tinggalkan amalannya dan aku tinggalkan orang itu. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena berbau syirik. Walaupun hanya syirik kecil. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamatlah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan tulus, murni dari dalam hatinya. Makna ikhlas di sini adalah tidak tercampuri baik oleh syirik kecil apalagi syirik besar. Ketika mengaplikasikan la ilaha illallah dan aplikasi dari la ilaha illallah itu adalah apa? Melaksanakan syariat, salat, saum, haji, zakat, menuntut ilmu, infak, sodako atau pelaksanaan syariat apapun itu aplikasi dari la ilaha illallah, ya. Dia itu lakukan secara ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak untuk meraih keuntungan dunia, tidak untuk diakui oleh orang, tidak ingin dibalas dalam rangka memperoleh balasan yang lebih banyak dari orang, bukan. Tapi semuanya murni untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya ingin dibalas oleh Allah, hanya ingin dinilai oleh Allah, hanya ingin diakui oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas dan itulah yang memang wajib kita aplikasikan sebagai upaya untuk memurnikan tauhid kita. Jadi makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala hal, termasuk mengesahkan Allah dalam hal niat ibadah. Niat kita hanya untuk Allah dan bukan untuk dipuji orang, apalagi menunjukkan ibadah kepada selain Allah, menunjukkan ibadah kepada kuburan, menunjukkan ibadah kepada leluhur-leluhur yang sudah mati walaupun dianggap soleh atau wali Allah, berarti itu menunjukkan ibadah kepada selain Allah dan itu syirik dan itu bisa menggugurkan kalimat tauhid yang sudah kita uh, ucapkan beribu-ribu kali. Ini yang pertama Pak Solihin ya. Wallahu alam bisawab. Yang kedua surat Al-Hajj ayat 50. Uh, e, surah Al-Hajj ayat yang ke-50 yang berbunyi فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka akan peroleh ampunan dan akan peroleh rizki yang mulia. Ya, ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh dua hal dalam ayat ini. Bukan hanya dua hal, hanya yang dijelaskan di dalam ayat ini cuma dua. Tapi yang lain-lainnya dijelaskan dalam ayat lain tentu saja selain pahala ya. Dua hal yang dijanjikan dalam ayat ini pertama ampunan, yang kedua rizki yang mulia. Kalau ampunan sering kita jelaskan ya. Adapun rizki yang mulia, rizki yang mulia tidak sebatas kepada harta, tapi anak juga rizki, ilmu juga rizki. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, Berilah tambahkan kepadaku ilmu dan beri rizki kepada kami berupa pemahaman. Ilmu dan pemahaman termasuk bagian dari rizki. Termasuk anak. Ja'a rajulun ila Nabi Sallam faqala ya Rasulullah inni tazawwaztu walam urzakli waladan. Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah tapi aku belum diberi rizki berupa anak. Dan Nabi Sallam tidak mengingkari ucapan orang itu bahwa anak termasuk bagian dari rizki. Tapi tidak diingkari bahwa salah satu bentuk rizki dan inilah rizki yang banyak difahami oleh orang adalah harta. Dan Allah menjamin orang beriman dan beramal soleh diberi ampunan dan rizki yang mulia. Nah, pertanyaan Pak Solin, kenapa rizki juga diberikan kepada orang-orang kafir? Iya betul Pak Solihin, rizki kepada orang musyrik, orang kafir bahkan mungkin lebih banyak. Akan tetapi rizki yang Allah berikan kepada mereka bukan sebagai balasan atas amal soleh mereka. Jadi Allah memberi rizki itu ada kalanya pertama sebagai ujian bagi orang yang diberi rizki. Kedua ada kalanya sebagai balasan atas kebaikan orang itu karena dia takwa diberi rezeki oleh Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa min haitsu la yahtasib siapa orang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka termasuk orang beriman dan beramal soleh akan diberi rezeki oleh Allah Azza makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah siapa orang yang beribadah yang beriman dan beramal soleh, maka dengan ibadah, iman dan amal solehnya pada hakikatnya dia sedang meminta rizki kepada Allah dengan bahasa tubuhnya. Dengan bahasa sikapnya, bukan bahasa lisan semata-mata. Ini juga sudah kita jelaskan pada Jumat yang lalu sore hari di Masjid al Furqon. Ada dua masalah doa, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah doa yang ber, berisi permintaan dengan lisan langsung. Ya Allah beri saya rizki. Itu doa masalah. Masalah itu meminta. Doa ibadah adalah doa dalam bentuk ibadah. Siapa orang beribadah, hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah SWT. Nah, salah satunya doa minta rizki dengan ibadah itu. Siapa orang yang sholat, maka hakikatnya dengan sholatnya dia sedang meminta kepada Allah ya baik risi ataupun solusi dari masalah yang dihadapinya karena Allah berfirman wa mayyattaqillah yattaqillah Allahu makhrajah wa yarzuqhu min haitsu Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar bagi kesulitan hidup yang dihadapinya dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi ada kalanya Allah memberi rizki itu karena amal dia, karena amar orang itu, Balasannya salah satu diberi rizki oleh Allah. Itu yang kedua. Ketiga, kadang-kadang Allah memberi rizki karena istidraj. Bahasa Sunda na istidraj teh panyungkun gitu tanya. Ada orang yang disebeli oleh Allah, dibenci oleh Allah gitu ya. Dan Allah itu ingin orang yang dibencinya itu bertumpuk dosa yang tambah gede ya dan utuh tidak dikurangi sehingga nanti di akhirat disiksa diadab dengan adab yang dahsyat dan Allah membenci dia itu karena dia karena orang tersebut kenapa Allah membenci ya pasti ada sebab nggak mungkin Allah benci terpuguh-puguh Allah itu adil nggak mungkin dolim nggak mungkin sentimen kepada hambanya bahkan Allah itu sayang sekali kepada hambanya tapi hamba yang disayanginya seringkali nggak tahu diri karena kedurhakaannya, karena keingkarannya, karena eh, kelancangannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah, Allah membenci dan cara membencinya kadang-kadang diberi nih harta yang banyak, biar dengan harta itu dia tambah maksiat. Tambah besar tanggung jawabnya, tambah panjang urusannya dan nanti di akhirat oh dikakesek gitu tanya. Nah, jadi rizki yang Allah berikan kepada orang kafir ada dua fungsi. Fungsi yang pertama mungkin sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir walaupun kafir dia punya kebaikan. Berjiwa sosial, menolong orang, menyayangi orang gitu ya. Membantu orang yang susah secara ikhlas itu kebaikan. Dan Allah tidak ingin membalas kebaikan orang itu dengan pahala di akhirat. Nggak ingin karena dia kafir. Allah balasnya di dunia. Sehingga lunas di dunia keneh oge. Nah diberi e, balasan kebaikan oleh Allah di dunia salah satunya diberi harta, diberi kekuasaan gitu ya. Diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak Allah berikan kepada kaum muslimin. Nah diberi hal-hal seperti itu oleh Allah sehingga tidak memiliki hutang apa-apa lagi Allah di akhirat kepada orang kafir itu. Sehingga tetap aja yang dibalas di akhirat oleh Allah hanyalah kekafirannya. Jadi kadang-kadang Allah memberikan rezeki kepada orang kafir itu karena kebaikan-kebaikan orang kafir dan kadang-kadang Allah memberi rezeki kepada orang kafir sebagai panyungkun tadi istidraj. Nih saya kasih. Dengan diberi itu dia jadi bermaksiat lebih dahsyat daripada sebelumnya. Sebelum dia kaya, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah umpamanya dolim. Setelah dia kaya punya kekuasaan, oh jadi berzina setiap hari, dia mabuk setiap hari, dia hura-hura setiap hari, dia tambah ramah dolim kepada orang lain setiap hari dengan kekayaannya dan seterusnya. Numpuk-numpuk-numpuk dosanya sampai di akhirat dibebek sampai remuk oleh Allah Azza wa Jadi ada perbedaan status antara rizki yang Allah berikan kepada orang beriman dengan rizki yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Begitu Pak Solihin, wallahu alam bisawab. Ya. Iya. Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya ada penelpon juga Pak Kosim nih di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sama-sama Pak Kosim. Ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya amalkan. Kemudian saya berdoa, mudah-mudahan Pak Ustadz dengan keluarga selamanya sehat walafiat. Amin wa iyyakum Pak Ridhonya Allah Subhanahu Amin. Amin. Mudah-mudahan Pak Qasim oleh kitunya. Amin. Amin. amin. amin latar sana Pak Ustad. Ke bahasa Indonesia ya, Pak Oh, mohon. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170 eh, maknanya apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah mereka menjawab tidak kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami Padahal nenek moyang mereka tidak menerima petunjuk itu ditujukan kepada kaum Quraisy, kafirin Quraisy. Nah selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita mengajak teman-teman, saudara-saudara kita yang muslim zaman sekarang, tapi ibadahnya masih seperti nenek moyang, seperti karuhun, seperti leluhur bisakah surah ini dimanfaatkan untuk mengajaknya tapi redaksinya bagaimana itu yang pertama pesat iya. yang kedua tentang doa mengangkat tangan selama ini yang saya tahu hanya beberapa tempat saja kalau kita mengangkat tangan tapi ternyata di sini dalam hadis yang saya dapatkan dari Salman, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Rob kalian, Ta'baroka wa ta'ala adalah zat yang maha malu dan maha mulia. Dia merasa malu jika seorang hamba, seorang hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya lalu mengembalikannya dengan tangan hampa hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Seolah-olah menurut pendapat saya, Pak Ustaz. Jadi dengan berdoa itu selalu kita itu berdoa dengan mengangkat tangan. Sebab eh, tadi isinya sepertinya Allah itu malu kalau tidak mengabulkannya. Iya. Apakah eh, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosim di Cimahi. Semoga Allah memberikan barokah, rahmat, maghfirah kepada Pak Kosim sekeluarganya. keluarganya. Kesehatan, rizki yang murah, maksudnya murah yang gampang, banyak barokah. Dan demikian juga seluruh pendengar roja di mana saja Anda berada. Ada dua pertanyaan dari Pak Kosim. Pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah 170. Allah berfirman, Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Walau awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Gitu ya. Kata Allah apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, menyembah patung. Dikatakan kepada mereka, ikuti oleh kalian apa yang Allah turunkan. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur-leluhur kami. Dari nenek moyang-nenek moyang. nenek moyang Di karuhun karuhun bahula gitu ya. Apa kata Allah? Apakah mereka akan mengikuti e, nenek moyang sekalipun bapak-bapak mereka nenek-nenek moyang itu tidak layak kiluna syai'a. Tidak memahami apapun tadun dan tidak memperoleh petunjuk. Bahkan di dalam surah Luqman, Pak Qasim, ada yang lafadnya, aw, lafadz awalnya sama tapi akhirnya berbeda. Kata Allah wa idha qila lahum tabi'u ma'angzalallah, qalu bal nattabi'u bal ma wajadna alaihi abana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti oleh kalian apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur-leluhur kami. Dari karuhun-karuhun kami, dari nenek moyang kami, dari tradisi yang terus menurus, turun-menurun secara tradisi kepada kami. Apa kata Allah? Apakah mereka akan mengikuti juga seandainya eh, sekalipun setan mengajak mereka kepada neraka sair? Dulu ini ditujukan kepada kafir Quraisy. Apakah ini juga berlaku bagi orang-orang zaman sekarang yang memahami dan mengamalkan agama mengikuti karuhun? Jawabannya iya. Karena apa? Karena lafad yang terdapat di dalam ayat bersifat umum dari segi asbab dan musabab, sebab dan akibat. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu dianggap sesat dan musyrik karena menolak ajaran yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW disebabkan karena mengikuti ajaran nenek moyang, leluhur, karuhun-karuhun. Itu orang kafir begitu. Nah, karena itulah setiap orang yang memiliki sebab seperti itu, seperti orang kafir, sama akibatnya. Orang-orang zaman sekarang ngaku muslim, tapi ajaran Islam yang mereka fahami dan mereka amalkanlah ajaran Islam yang bukan bersumber dari Quran Sunnah, tapi bersumber dari nenek moyang. Nenek moyang bangsa Indonesia dulu agamanya apa coba? animisme dan dinamisme sebelum Islam datang Orang Indonesia itu menganut agama animisme dan dinamis eh, animisme dan dinamisme. Animisme dinamisme itu kepercayaan kepada ruh-ruh yang sudah mati, roh arwah-arwah dari leluhur yang sudah mati dan kepercayaan kepada barang-barang yang dianggap punya kekuatan eh, gaib, punya kekuatan sakti mandraguna yang seperti itu. Itu animisme dan dinamisme. Makanya dahulu zaman dahulu sangat menyebar perjimatan dan khurafat-khurafat tahayul-tahayul yang dialami oleh mereka akibat keyakinan mereka yang kemudian keyakinan mereka itulah yang diwujudkan oleh setan laknatullahi alaihi jadi ketika ada orang yang sudah meninggal gitu ya, kemudian datang sosok e, wujud orang yang sudah meninggal dan suaranya persis, lalu diyakini oh ini yang sudah meninggal itu hidup, e, eh, marakayangan, gentayangan. Padahal itu setan dari kalangan bangsa jin yang menyerupai atau ngaku-ngaku yang sudah mati itu. Akhirnya mereka apa? Mereka meyakini oh ruh-ruh yang sudah mati itu gentayangan. Itulah yang disebut dengan animisme. Lalu benda-benda yang peninggalan orang-orang yang dulu soleh juga dianggap sakti, dianggap benda pusaka. Itu agama nenek moyang bangsa Indonesia. Sehingga ketika orang eh, ketika Islam datang ke Indonesia, keyakinan lama itu tidak begitu saja hilang, terus tertancap kuat dalam keyakinan generasi-generasi berikutnya sampai sekarang. Oleh karena itulah ketika Islam datang, lalu Islam itu dipadukan dengan keyakinan nenek moyangnya. Oleh karena itu ketika seorang mati masih diyakini Tujuh hari pertama itu masih ruhnya masih ada dalam rumah agar tenang, agar tidak ganggu lalu diadakan ritual-ritual tertentu. Dulu ritualnya ritual musyrik, datang Islam ritualnya diganti dengan doa-doa, dengan zikir, dengan bacaan Al-Qur'an. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Itu hanya apa ya, mengemas tradisi paganisme, tradisi animisme dan dinamisme dengan ajaran Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Tapi yang lebih berbahaya bukan hanya ayat Quran yang dibaca, doa yang dibaca dalam ritual itu, tetapi keyakinan bahwa ruh itu masih gentayangan. Nah, setelah hari ketujuh barulah keluar dari rumah baru selesai. Tapi nanti setelah hari ke-40 datang lagi, makanya ada ritual lagi, metang puluh. Nah, lalu setelah itu selesai. Nanti hari 100, hari ke-100 datang lagi, maka ritual lagi natus. Ke seribu datang lagi, maka ada ritual lagi, naon nyewu naon. Ya, gitu. Nah, itu berasal dari apa? Dari agama animisme dan dinamisme bukan dari ajaran Islam. Kalau dari ajaran Islam nggak ada sama sekali tujuh harian, empat puluh harian, seratus harian. Nah, kalau itu sekedar tradisi yang tidak ada unsur dosa nggak apa-apa deh, sok welah. Tapi yang jadi masalah adalah dosa dan syirik, unsur syirik yang tergantung di dalamnya. Itu yang berbahaya. Jadi bukan sekedar apa namanya mubadir harta, tapi juga berdosa dan bahkan dosanya adalah dosa khurafat dan tahayul yang termasuk ke dalam aspek syirik. Ketika oleh kita dikatakan ini ikuti ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, Nabi dan para sahabat, para ulama tidak pernah mengatakan begitu. Apa jawab mereka? Eh da iya atau tutungkusan tika ruhun zaman bahula. Kita tidak mau untuk melanggar apa titisan karuhun bisi doraka. Bisa ematakna. Loh, kalau mendurhakai Allah dan Rasulnya ma, mata ematakna gitu, gitu kan? Jelas. Matakna teh jelas. Nah, ini persis sikap orang-orang musyrik di, di zaman dahulu ketika dikatakan ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mereka menjawab ketika di, di, dikatakan ikuti nih ajaran Allah dan Rasulnya nih. Mereka menjawab oh, kami mah hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami, leluhur kami, karuhun-karuhun kami. Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti karun walaupun karuhun te tadi tidak eh, tidak tidak menggunakan otaknya dan tidak memperoleh petunjuk? Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang sekalipun setan menyeret mereka kepada neraka sa'ir? Gitu ya. Oleh karena itu, maka ada kesamaan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang saya ceritakan tadi yang ditanyakan oleh Pak Qasim tadi. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila kita mengajak kepada Quran Sunnah mereka menjawabnya eh kami maha karuhun karuhun baheula we. Bisi aya matakna uh, nyimpang ti karuhun mah. Kita jawab, nah halamun nyimpang ti ajar Allah dan Rasulullah mulai matakna. Oh, matakna tu luar biasa dunia serang akhirat. Uh, kakak karuhun mah dijamin, dijamin mulai matakna naon sok. Boh di dunia, boh di akhirat. Ya. Bahkan eh, menyimpang dari ajaran karuhun yang menyimpang dari ajaran Islam maka berpahala karena mengikuti Allah dan Rasulnya itu yang pertama Pak Kosim ya pertanyaan pertama pertanyaan kedua tentang berdoa sambil mengangkat kedua tangan apa yang dikatakan oleh Pak Kosim tadi hadis riat Imam Abu Dawud Ibnu Majah, at itu benar bahwa uh, innallaha hayyun karimun Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Allah malu apabila ada seorang hamba yang meminta dengan mengangkat kedua tangannya, lalu oleh Allah yarudduhuma khaibatain. Allah menolaknya eh, menolak doa itu dalam keadaan tidak pernah apa-apa. Allah malu. Artinya siapa yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah kitab Miftahud dari Sa'adah menyatakan bahwa Mengangkat tangan dalam berdoa termasuk salah satu penyebab atau pendukung dikabulkannya doa tersebut. Ya. Timbul pertanyaan, apakah setiap berdoa disunahkan seperti itu? Kita lihat, ternyata doa itu kan banyak, hampir setiap gerakan ada doanya. Mau makan ada doa, beres makan ada doa, mau tidur, mau ke WC, bercermin, pakai baju, setelah mendengar azan dan seterusnya itu banyak doa. Setelah berwudu juga ada doa. Kita lihat apakah setiap berdoa Nabi dan para sahabat mengangkat kedua tangan? Ternyata tidak. Ketika mau makan tidak mengangkat tangan. Ketika beres makan berdoa tidak mengangkat tangan. mau ke WC tidak mengangkat tangan. Nah, termasuk ketika khutbah Jumat Beliau tidak mengangkat kedua tangan. Yang beliau lakukan itu hanya berisyarat dengan telunjuknya ke langit. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika ada orang di zaman sahabat, sahabat masih banyak hidup, Kemudian ada orang yang menjadi khotib dan yang menjadi khotib bukan sahabat, seorang tabi'in. Dan ketika khutbah dia mengangkat kedua tangan. Sahabat itu mendoakan, yadaini. Semoga Allah memburukan kedua tangan itu karena sungguhnya Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah hanyalah yang beliau lakukan berisyarat dengan telunjuk ke langit. Jadi didoakan keburukan oleh sahabat ini. menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa e, ketika khutbah. Demikian juga berdoa seusai sholat fardu. Nah ketika memadukan hadis-hadis yang tadi dengan hadis yang barusan para ulama menerangkan bahwa mengangkat tangan yang dianjurkan ketika berdoa ada dua. Pertama, mengangkat tangan dalam doa-doa yang Nabi selesai melakukannya dengan mengangkat tangan. Contoh umpamanya ketika uh, waktu haji, ya setelah jumroh itu mengangkat tangan sampai tinggi. Demikian juga ketika e, sa'i di sofa menghadap kiblat dulu mengangkat tangan. Kemudian ke marwah menghadap kiblat mengangkat tangan. Kembali lagi ke sa'i menghadap kiblat mengangkat tangan. Demikian juga ketika sholat istisqo, selesai sholat beliau berkhutbah lalu berdoa gitu ya. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan sampai kelihatan dua ketiaknya. Nah itu adalah yang dianjurkan untuk mengangkat Itu yang pertama Itu yang disebut dengan doa mukoyad Mukoyad itu mengangkat tangan dan berdoa pada momen-momen tertentu Gitu ya Kedua doa yang umum Doa yang umum adalah doa yang tidak dikaitkan dengan momen tertentu, waktu tertentu, itu bebas. Maka doa yang umum juga ia dianjurkan dengan mengangkat kedua tangan berdasarkan keumuman hadis tadi. Adapun doa-doa yang muqayyad doa mukoyad itu doa yang dibaca pada momen tertentu atau waktu tertentu dan Nabi saw tidak mencontohkan mengangkat tangan ketika doa mukoyad itu maka kita tidak mengangkat tangan. Contoh ketika mau tidur ada doa Bismika Allahumma amutu wa ahya Itu tidak mengangkat tangan Demikian juga bangun tidur Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur Tidak mengangkat tangan Ketika mau ke WC ada doa Keluar WC ada doa Bercermin ada doa Ketika pakai pakaian ada doa Ketika mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Allah juga ada doa Itu semua tidak mengangkat tangan Oleh karena itu doa-doa yang mukoyad Mukoyad itu doa yang diikat atau di apa dikaitkan dengan momen-momen atau amalan tertentu, maka untuk mengangkat tangan di doa muqayyad itu wajib ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti tidak mengangkat tangan seperti berdoa ba'da ba'da wudu, berdoa ba'da azan, berdoa ketika keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, ba'da eh, ba'da makan. Itu semua ada doa-doa yang muqayyad dan tidak ada dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, maka tidak mengangkat kedua tangan dalam melakukan doa-doa muqayyad tadi. Adapun doa-doa yang umum yang tidak muqayyad seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamat. Itu doa umum. Silakan angkat tangan. Atau umpamanya kita ada riungan, ada apa syukuran, lalu setelah ajak beres acara syukuran ada doa ya bersama dipimpin oleh imam, diaminkan oleh yang lain. Silakan angkat tangan karena itu doa umum. Termasuk umpamanya kita ada pernikahan dan seusai pernikahan itu ada doa yang dipimpin oleh seorang kita aminkan. Boleh kita mengangkat kedua tangan karena itu doa umum dan bukan doa yang muqayyad gitu ya. Nah, itulah penerapan hadis-hadis tadi seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Demikian Bapak Qasim wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya, syukron Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Ada kita sekarang beralih dulu ke pesan singkat ada pertanyaan yang agak relevan dengan masalah doa Ustaz dari Abu Fadil Assalamualaikum Ustaz Ana mau nanya masalah doa yang waktu ahad uh, dibahas Ustaz dalam sehari berapa kali kodarullah anak anak sedang sakit syukran jazakallah khair doa man oh doa sakit oh iya Iya doa yang sakit yaitu bismillah bismillah bismillah tiga kali Lalu a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu iya di apa namanya uh, dibaca bismillahnya tiga kali lalu doa yang tadi tujuh kali ya uh, dalam sehari berapa kali tidak dijelaskan pokoknya doakan itu ya uh, tempelkan tangan kanan kita di atas bagian tubuh yang sakit Kemudian baca doa tadi dengan keyakinan bahwa ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan wahyu Allah dan itu salah satu cara untuk memperoleh kesembuhan seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib kita yakin. Ya, kalau kita yang tidak yakin atau kita yakin tapi si pasien tidak yakin, maka tidak akan mujarab, tidak akan ampuh atau sedikit manfaatnya. Oleh karena itu semakin yakin orang yang merukyahnya, semakin yakin pasiennya, insya Allah semakin ampuh. Oleh karena itu kalau anaknya tadi anak si bapak penanya itu siapa? Abu Fadil. Abu Fadil umpamanya mau dirukyah, tanamkan dulu ini nak penyakitnya Allah yang ngasih gitu ya. Oleh karena itu yang bisa menyembuhkan juga hanya Allah dan Allah memberi petunjuk agar sembuh dengan doa ini. Yuk yakin ya bahwa dengan doa ini akan sembuh. Berikan keyakinan. Anaknya nanti akan tersugesti. Ah, dengan keyakinan yang dimilikinya, begitu setelah didoakan oleh ayahnya atau oleh ibunya dengan doa yang disyariatkan, dia akan memberi, ah, ah, memiliki keyakinan nggak akan lama lagi sembuh sebab itu sudah didoakan tadi, ya. Seperti itu Bapak Abu Fadil wallahu alam bissawab. Silakan. Iya, syukron Ustaz. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Rashid Ngamprah. Apakah termasuk plin plan bila ada tolabul ilmi mengamalkan atau berpendapat begini, tetapi ketika mendapat ilmu baru, amal dan pendapatnya berubah dan begitu seterusnya? Iya, itu juga sikap para ulama. Dan begitulah sikap seorang para penuntut ilmu. Jadi, kita berkeyakinan, berpemahaman, dan beramal sesuai ilmu yang sampai kepada kita. Kalau ternyata datang ilmu baru, yang baru kita fahami dan kita yakin ini yang baru ini yang benar, yang kemarin itu keliru, ya berubah, harus berubah. Nggak boleh ngeyel. Hmm. Ah pokok nama ayah ilmu dalil baru pokok yang sekali gini tetap gini kekeh Ah, itu malah stagnan. Itu menunjukkan kalau orang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah artinya tidak pernah belajar. Karena orang yang belajar terus pasti akan ada hal baru, akan ada hal baru dan hal baru itu me menyebabkan dia berubah. Ini juga dilakukan oleh para ulama seperti alimah imam rahimahullah. Kita mengetahui Imam Syafi'i itu ada yang disebut dengan qaul qadim dan ada yang disebut dengan qaul jadid. Qaul qadim itu apa? Qaul qadim itu pendapat beliau terdahulu. Qaul qadim apa? itu kalau, eh, itu kalau jadi adalah eh, ucapan atau pendapat beliau yang baru, yang merubah atau meralat kaul, yang lama. Orang yang belajar pasti memperoleh tambahan ilmu baru dan tambahan ilmu baru itu tidak mustahil menjadi pengoreksi terhadap ilmu-ilmu lama yang mungkin dia salah fahami atau dia mendengar sebuah hadis diakini hadis ini sahih lalu diamalkan setelah besok belajar lagi eh ternyata hadis itu dhaif akhirnya tidak diamalkan akhirnya berubah kan Pasti itu. Dan itu bukan sikap plin-plan, tapi itu sikap konsisten terhadap ilmu. Konsistennya terhadap ilmu, bukan terhadap pendapat. Konsistennya terhadap dalil Quran Sunnah, bukan terhadap orang yang diikuti. Kita bukan mengikuti orang, tapi kita mengikuti ilmu dari orang itu. Kita bukan mengikuti ulama, tapi kita mengikuti ilmu yang dijelaskan oleh para ulama itu. Oleh karena itu ini bukan sikap plimplan sama sekali tapi ini sikap yang konsistennya kepada ilmu, kepada Quran dan Sunnah dan bukan konsisten atau fanatik kepada pribadi, person atau orang. Kita wajib fanatiknya kepada ilmu, kepada dalil, terhadap kepada Quran Sunnah bukan kepada orangnya. Begitu ya, wallahu alam bisawab. Iya, syukron Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Uh, sekarang uh, ada pertanyaan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan materi yang disampaikan, tapi ini sudah beberapa kali masuk ke Roja Ustaz. Uh, dari Bapak Adi di Cimahi, Assalamualaikum. Tolong jelaskan batasan mahrom. Bagaimana dengan saudara ibu yang sebapak atau bibi tiri? Apakah mahrom katanya? Istilah mahram maknanya adalah orang yang haram dinikah. Berasal dari kata ahroma, uh, berasal dari kata haruma, yahrumu. Eh, mahram adalah isim maf'ul dari haruma yahrumu. Artinya sesuatu seseorang yang diharamkan. Adapun istilah muhrim ini keliru. Muhrim ini berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman fawa muhrimun. Muhrim artinya orang yang sedang berihram. Nah, orang umpamanya mau umroh, mau haji, begitu sampai di miqat dia ihram, maka orang itu disebut muhrim. Muhrim adalah orang yang sedang berihram. Adapun orang yang haram dinikah, maka itu adalah mahram. Sebutannya adalah mahram. Taib, ada buku khusus tentang masalah ini dan ini dulu sudah kita bahas, sudah kita terjemahkan juga. Judulnya adalah eh, apa namanya? Hijabul mar'ah amamal maharim atau aurat nisa amal maharim, aurat wanita di hadapan para mahram. Lalu diterangkan apa itu mahram dan siapa saja mahram itu. Mahram adalah orang yang haram dinikah. Dan rincian dari yang haram dinikah itu Allah terangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-23. Allah berfirman hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiril ayat. Telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian dan seterusnya sampai beberapa belas golongan manusia yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, uh, yang banyak. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaan apakah siapa tadi uh, mahram itu? Uh, Abu Ali. Eh, bukan, bukan pertanyaan. Uh. Oh. Pertanyaannya saudara ibu yang sebapak. Ah, saudara ibu dan sebapak dan atau bi bibit tiri. Bibit tiri. Kalau saudara ibu baik seibu saja atau sebapak saja atau saudara kandung dari ibu berarti kita menyebutnya paman atau bibi atau uak gitu ya. Itu mahrum. Paman, bibi atau uak gitu, uak laki-laki ataupun uak perempuan Eh, baik wa atau bibinya itu seibu saja, seayah saja atau sekandung, ya itu mahrom. Oleh karena itu, maka dibolehkan bagi kita untuk bersalaman, nggak apa-apa gitu ya, untuk berkholwat, untuk pergi berdua-dua dengan uh, bibi uh, yang sebapa atau seayah saja atau sekandung, uh, itu dibolehkan. Jadi bibi sekandung itu artinya e, bibi saudara kandung dari ibu kita atau dari ayah kita gitu ya. Atau hanya sebapak saja atau hanya seibu saja, maka itu termasuk mahram. Demikian juga keponakan. Keponakan itu anak dari kakak kita atau anak dari adik kita. Ya, lamun bahasa Sunda nama alo atau napi suan. Kalau bahasa Indonesia mah suan keponakan, alo keponakan gitu ya. Rada miskin di bahasa bahasa Indonesia dalam hal ini mah karena eh, tidak ada istilah khusus untuk anak dari e, kakak, eh anak dari adik gitu ya. Kalau anak dari adik apa? keponakan. Kalau bahasa Sundanya apa? Suan gitu ya. Nah, jadi suan dan alo termasuk juga mahram. Paman, bibi, ua itu juga termasuk mahram. Adapun, nih adapun. Bibi tiri atau paman tiri bagi para wanita ya. Bibi tiri itu artinya adik tiri dari ibu atau ayah kita gitu ya. Bukan adik kandung, bukan adik sebapa, bukan adik seibu dari ibu kita Tapi adik tiri atau kakak tiri kita menjadi bibi tiri kita itu bukanlah mahram Termasuk istri dari paman kita Kita punya paman, paman ini adik ibu atau adik ayah Paman ini punya istri. Kita kan menyebutnya siapa? Bibi. Bibi sebagai istri dari paman kita atau uak kita itu bukanlah mahrum. Maka tidak boleh kita bersalaman. Tidak boleh si bibi itu memperlihatkan rambut atau auratnya di hadapan kita. Karena bukan mahrum, Tidak boleh kita berdua-dua. Tidak boleh kita berkholwat. Oleh karena itulah, maka berbeda hukumnya antara bibi tiri dengan bibi kandung atau bibi seayah saja atau seibu saya saja maka itulah e, batasan dari mahram wallahu alam bisawab. Ya, syukron Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kami persilakan kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya lewat telepon langsung di nomor 022 868 Kami tunggu pertanyaan Anda. Uh, selanjutnya pertanyaan lewat SMS Ustaz dari Mulyadi di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Anda dapati sebuah tulisan di Facebook bahwa Ibnu Taimiyah berpemahaman bahwa neraka itu tidak kekal. Mohon penjelasannya barakallahu fiik. Iya fika barakallahu. Siapa Mulyadi? Mulyadi di Cimahi. Cimahi. Iya eh, banyak ya banyak fitnahan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah karena kedengkian di antara fitnahan itu salah satunya adalah katanya Ibn Taimiyah itu mujassimah karena beliau menyatakan Allah turun dari aras ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu turun. Yanzilu Rabbuna kama nuzuli an mimbari hadha. Lalu beliau turun. Dan riwayat itu menunjukkan Ibn Taimiyah itu mujassimah dan itu riwayat dikabarkan disebarkan oleh orang pengembara bukan ulama nama Ibnu Batutah gitu ya. Dari sinilah lahir fitnah dan fitnah ini bertolak belakang dengan isi penjelasan Syekhul Islam di dalam Majmul Fatawa bab nuzulnya Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan dengan tegas Nuzul atau turunnya Allah dari aras ke langit dunia tidak sama dengan nuzulnya makhluk manapun. Tidak boleh menyamakan turunnya Allah atau sifat Allah dengan sifat makhluk dalam hal apapun. Karena menyamakannya itu bertolak belakang dengan ayat laisa kamithlihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyupai, me, menyamainya. Itu ada khusus syarah hadis nuzul Allah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan beliau secara tegas mengharamkan menolak penyamaan turunnya Allah dengan makhluk. Oleh karena itu tidak masuk akal Ibnu Taimiyah berkata begitu kata Ibnu Batuta. Itu pertama, bertolak belakang. Kedua, apalagi tidak masuk akalnya itu Ibnu Batuta menyatakan saya sedang mengembara. Eh, pada hari Jumat saya mendekati suatu masjid. Di masjid itu terdengar suara khotib dan ketika saya lihat maka Ibnu Taimiyah e, berkhutbah dan Ibnu Taimiyah berkata Allah turun seperti turunku dari la, mimbarku ini. Begitu. Lalu Ibnu Taimiyah e, lalu Ibnu Batutah pergi lagi dari masjid itu. Pertanyaan, apa Ibnu Batutah tidak sholat Jumat di sana? Hanya lewat kemudian pergi lagi. Gitu kan? Itu yang kedua. Ketiga, ternyata ditelusuri ketiga ketika Ibnu Batutah datang ke kota Ibn Taimiyah, pada saat dia datang ke Ibnu eh, ke kota Ibnu Taimiyah tahun sekian, tahun sekian itu Ibnu Taimiyah sedang dipenjara dan sedang sampai meninggal di dalam penjara dalam keadaan sujudnya. Oleh karena itu ini kedustaan atas nama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Termasuk tadi dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan neraka itu tidak kekal. Ini sebuah kedustaan atas nama Ibn Taimiyah. Siapa saja yang menelaah kitab-kitab Ibn Taimiyah, termasuk penjelasan dalam surga dan neraka, gitu ya. Maka kita akan dapati penjelasan beliau berdasarkan nas ayat, nas hadis bahwa surga dan neraka itu kekal. Cuma ada cumanya kekalnya surga dan neraka tidak sama dengan kekalnya Allah Azza wa Jalla. Allah kekal. Surga neraka kekal. Nah, cuma Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Maksudnya sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Termasuk dalam hal kekalnya surga dan neraka tidak sama dengan kekalnya Allah Azza wa Jalla. Karena ayat yang menyatakan demikian. Nah, kita hanya bisa memahami kekalnya surga dan neraka. Allah menyatakan khalidina fiha abada. Mereka ahli surga, ahli neraka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan makna kekal yang kita fahami untuk makhluk seperti yang kita fahami kekal itu tiada akhirnya. Adapun bagaimana kekalnya Allah Azza wa Jalla tentang kaifiat atau hakikat dari sifat Allah tidak ada yang mengetahui. Allah melihat, Allah mendengar, kita melihat, kita mendengar. Mendengarnya kita dengan mendengar Allah beda, melihatnya kita dengan melihatnya Allah beda. Kalau kita melihat mendengar, kita pahami seperti yang kita alami begini. Bagaimana melihat dan mendengar Ya Allah? Wallahu alam kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ketika Imam Malik ya ditanya tentang ya Imam in uh, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kaifa istawa wahai Imam Imam Malik Allah itu istiwa, tegak di atas aras. Bagaimana tegaknya Allah di atas aras? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, istiwa alias tegak maknanya maklum. Maklum itu diketahui, istiwa itu tegak. Adapun bagaimana cara tegaknya Allah majhul, tidak ada yang mengetahui. Dan iman bahwa Allah itu tegak wajib karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an dan bertanya tentang bagaimana tegaknya itu adalah bidah. Tidak boleh. Oleh karena itulah maka bagaimana kekalnya Allah, bagaimana tegaknya Allah, bagaimana melihatnya Allah, itu majul, majul itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya karena Allah tidak menjelaskannya. Dalam Al-Quran atau nas-nas hadis yang sahih. Maka wajib kita tetapkan Allah kekal dengan kekal yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada di Facebook Ibnu Taimiyah berkata begitu, coba tunjukkan dalam kitab apa Ibnu Taimiyah berkata begitu, juz berapa, halaman berapa, bagaimana kalimatnya. Jangan-jangan dia itu salah faham terhadap kalimat Syekhul Islam. Kadang-kadang Ibnu Taimiyah itu mengutip menurut kelompok anu bahwa neraka itu tidak kekal. Nah, itu dikutip menurut kelompok anu. Menurut kelompok lagi menyatakan kekalnya begini. Lalu nanti di belakangnya di akhirnya dibantah oleh Syekhul Islam. Nah, mungkin kalimat itu kutipan Ibn Taimiyah tentang kelompok lain itulah yang dikutip oleh orang itu. Sehingga salah faham. Walhasil tidak boleh kita menisbatkan hal itu kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wallahu alam bisawab. Iya, Syukur atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Kita ada pertanyaan lagi dari pengirim SMS jauh nih dari Amsterdam dari Umu Adi. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada hadisnya waktu menjalankan ibadah tawaf belum selesai batal wudhu? Apakah harus mengulangi lagi dari awal atau boleh meneruskan sisanya? Dan bolehkah bertayamum ke punggung jamaah? Jazakallah khair. Iya. Umu Adi di Amsterdam, barakallahu fik daramang Ibu Siti Pak Atma di ditu. Ah, aina nuju musim saljunya panginten. Wayakia di ditu teh jam uh, kirang 10 menit dini hari. Ah, mudah-mudahan Umu Adi Pak Atma sakulawargi Ayah dina jangan di ditunya. Teu boleh dipasian sumangat anu ageng kanggo tolabul ilmi, kanggo uh, istiqomah di atas sunnah. Iya, salah satu syarat yang wajib dipenuhi ketika tawaf adalah bersuci. Wajib berwudu terlebih dahulu sebelum tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat, kecuali kalau sholat tidak boleh berbicara, tapi kalau tawaf boleh berbicara. Ya. Nah, kalau umpamanya di tengah-tengah tawaf batal, wajib dihentikan dan berwuduk lebih dahulu lalu dilanjutkan itu tawaf tanpa diulang dari awal tapi dilanjutkannya itu dimulai dari Hajar Aswad lagi karena tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad jadi kalau umpamanya kita sudah tiga putaran tiga putaran nih sudah sampai ke Hajar Aswad putaran ketiga kita masuk ke putaran keempat baru sampai di makom Ibrahim atau di Hijr Ismail batal. Ya, batal. Maka putaran keempat itu tidak boleh dilanjutkan, wajib dibatalkan dan wajib berwudu. Nanti seusai berwudu kita lanjutkan da, dimulai dari Hajar Aswad lagi tidak boleh dimulai dari tempat batal tadi umpah batalnya di Hijr Ismail nggak boleh dimulai dari Hijr Ismail sebab putaran keempat kan sudah batal. Putaran keempat sudah batal, maka dimulai lagi putaran keempat. Da, putaran keempat ini dari awal tawaf yaitu dari Hajar Aswad lagi. Nah, teruslah begitu, ya. Jadi tidak harus diulang dari putaran awal, tapi diulang putaran yang batalnya saja. Kalau batalnya putaran keempat, ya diulang dari Hajar Aswad pada putaran keempat. Jadi kita nambah empat putaran lagi jadi tujuh putaran. Boleh nggak tayamum ke punggung orang? Tidak boleh. Karena apa? Pertama ada air di sana. Tapi kan harus keluar. Ya wayahna, pengorbanan tuh. Ya, dan itu tidak darurat. Untuk laki-laki bisalah berwudu di tempat minum air zam-zam gitu ya. Nah, untuk wanita karena harus buka kerudung gitu ya, maka apa boleh buat harus keluar dari Masjidil Haram terus ke tempat wudu. Ya, agak jauh ya lumayan lah tak, walaupun tidak sampai sekilo enggak. Keluar dari Masjidil Haram yang terdekat itu melalui pintu uh, Malik Abdul Aziz yang menuju Tower Zam-Zam itu itu yang yang terdekat ke pintunya gitu ya paling 100 meter lah gitulah. Nah, lalu keluar lagi eh, keluar dan tidak lama atau tidak jauh dari sana ada WC tuh. Ada WC baik untuk laki-laki untuk wanita, kemudian eh, berwudu. Nah, lalu kembali lagi. Ya, itu tidak kondisi darurat yang membolehkan umum tidak. Harus berwudu, berwudu lagi kemudian kembali lagi dan memulai lagi dari Hajar Aswad melanjutkan putaran yang tadi batal. Begitu Ummu Adi di Amsterdam wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz. Uh, ada pertanyaan dari seseorang yang tidak mencantumkan nama. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu hari Ahad Ustadz menyampaikan tentang kalamullah bukanlah makhluk. Apa pentingnya bagi kaum muslimin saat ini mengetahui hal tersebut? Kalau dulu di masa ulama mungkin hal ini menjadi permasalahan yang urgen, tapi sekarang banyak yang tidak mendebatkannya. Jazakallah khair. Iya, apakah itu penting nggak membahas Quran itu makhluk? Membahas Quran itu makhluk atau bukan ini masalah tauhid. Ya. Yeah. Apakah penting enggak? Enggak ada masalah tauhid yang tidak penting. Ada enggak kepentingan banyak banyak banyak sekali? Apa kepentingannya? Kalau dulu di kalangan para ulama, iya karena banyak mendebatkan. Kalau sekarang kan enggak ada. Kata siapa enggak ada? Kata siapa enggak ada? Banyak loh, di Cimahi ada. Saya pernah ketemu orang yang dan berdebat dengan masalah itu, tentang masalah itu. Di Jakarta banyak, kaum jil banyak yang menyatakan Quran itu makhluk itu banyak loh. Nah, orang yang bertanya atau pihak-pihak yang menyakar apa pentingnya itu karena dia nggak pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya. Kedua, ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu dalam hatinya tapi tidak kita ketahui. Dan ketika kita menyatakan itu baru bereaksi itu. Bereaksi ya nggak e, benar oh, Quran itu makhluk ayo kita debat ketika kita ketemu ya dia nggak bisa berhujah. Tapi bereaksi karena apa? Karena kita oh, karena, karena kita uh, terangkan. Setelah kita terangkan dia baru bereaksi. Nah, ketika ada reaksi itu menunjukkan pemahaman itu ada dan itu berbahaya, pemahaman yang berbahaya loh. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa sih pentingnya itu dibahas? Nah, pertama tadi banyak orang yang ah, memiliki keyakinan itu dan kita tidak mengetahui dan kita baru tahu itu setelah kita membahas baru mereka, mereka itu bereaksi gitu ya. Nah, terus aplikasinya atau implikasinya kepada hal yang banyak. Nah, contohnya begini, contohnya begini ya bahwa uh, membahas atau meyakini Quran itu makhluk mengakibatkan orang menghinakan Al-Quran, termasuk mushafnya. Betapa banyaknya orang karena ah ini kan mushaf, ya. Lalu dilempar begitu saja tuh. Ketika mau sholat, mau sholat nih, ketika mau sholat, ya, Qurannya itu di, kalau di, di sakuan gitu siang ngagorolong gitu ya di, disimpan di apa di, di depan dia lalu dilempar begitu saja tak dengan keyakinan apa itu kan makhluk hmm. Betul mushafnya itu makhluk loh. Betul mushafnya itu makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis dalam mushaf itu itu kalamullah. Maka, maka ini, walaupun musafnya makhluk, tapi di sana tertulis kalamullah tidak boleh di, diperlakukan seperti itu. Makanya para ulama menyatakan la yudha 'alal Qur'an syai'un. Tidak boleh meletakkan benda apapun di atas Al-Qur'anul Karim. Makanya kenapa para ulama melarang umpamanya membawa mushaf ke WC, ya, membaca mus membaca Al-Qur'an di WC. Padahal mushafnya makhluk. Ya, mengucapkan ucapan kitanya itu ketika melafatkan Al-Qur'an ucapan kitanya makhluk. Tapi kenapa tidak boleh? Karena apa? Karena yang diucapkan oleh mulut kita yang makhluk ini adalah kalamullah dan itu sifat Allah. Maka tidak boleh dihinakan. Kenapa Al-Qur'an tidak boleh dibaca dalam ruku dan sujud? Nabi SAW menyatakan inni nuhitu an aqra al-Qur'an fir ruku wa sujud. Aku dilarang Dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Bukankah ruku dan sujud ibadah? Bahkan ibadah yang paling agung adalah sujud. Tapi kenapa dilarang? Karena para ulama menjelaskan sujud adalah momen ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ruku dan sujud itu adalah gerakan keadaan ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Saking menghinakan dirinya, kepala yang kita agung-agungkan disimpan di tempat yang paling bawah gitu ya. Pantat kita yang menurut kita hina lebih tinggi derajatnya daripada kepala ketika sujud kan gitu ya. Maka karena sujud adalah saat momen ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, maka Quran yang agung tidak boleh dibawa-bawa pada momen menghinakan tersebut. Maka tidak boleh juga Quran dibawa ke WC. Quran dibawa umpamanya ke tempat-tempat yang akan membuat Quran itu terhina. Dibawa ke diskotik ya. Bawa-bawa Quran disimpan di atas uh, meja minuman keras. Itu tidak boleh. Nah ini apa? Implikasi dari keyakinan Quran itu makhluk. Oleh karena itulah, maka pengamalan dan aplikasi dari keyakinan Quran itu kalamullah atau makhluk itu banyak dalam kehidupan keseharian. Berdasarkan hal itulah, maka ini harus dibahas. Orang yang tidak mengetahui keagungan masalah tauhid itu akan menghinakannya. Itu akan mengabaikannya dan itu mengakibatkan dia terjerumus ke dalam dosa yang tidak ringan. Karena apa? Karena menghinakan, meng eh, mengap enteng terhadap perkara yang diagungkan secara syar'i itu bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa besar. Oleh karena itulah maka kita harus harus terus terus terus terus membahas masalah tauhid se tauhid sedetil mungkin sekalipun masalah tauhid itu menurut pandangan orang awam ah nggak ada manfaatnya ngapain yang gini-gini dibahas karena keawamannya dia tidak tahu bahayanya apabila itu tidak dibahas, dia tidak tahu bahaya dari orang-orang yang menyembunyikan keyakinan yang sesat dan menyimpang dan kita baru tahu ketika itu kita bahas baru mereka bereaksi. Ya. Nah, termasuk salah satu di antara reaksi dari pembahasan ini pertanyaan tadi Hmm. Oleh karena itulah maka kita dan para ulama tetap tetap tetap membahas bahwa Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Wallahu alam bisawab. Iya. Terakhir nih. Iya, terakhir Ustaz ya. Iya. Dari pertanyaan uh, dari Abu Raudhah di Cibabat Cimahi Ustaz. Uh, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari mentafsiri, mentafakuri, mentadaburi Al-Qur'an? Apakah masing-masing darinya ada ilmu alat khusus? dan siapa saja yang berwenang untuk melakukan dari masing-masing hal tersebut. Yang kedua, adakah saat ini ulama sekaliber seperti Syekh al Bani Bin Baz, Al-Utsaimin, syukran barakallahu fika. Iya. Wa fika barakallah Abu Raudhah di Cimahi ada dua pertanyaan. Apa arti tafsir, tadabur dan tafakkur? Iya. Tafsir adalah penjelasan. Tadabur adalah penghayatan Ketika kita membaca Al-Quran kita hayati Itu mentadaburi Al-Quran Menghayati isi maknanya Kalau tafsirlah menjelaskan isi maknanya Dijelaskan lalu penjelasan itu dihayati, ditadabur Itu tadabur Kalau tafakur memikirkan Memikirkan dalam bentuk e, mengamalkan apa yang Allah perintahkan amalkan untuk difikirkan Seperti inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumi ala ayatil ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi orang-orang yang punya akal, yang berfikir. Nah, lalu difikirkan bagaimana tentang pergantian siang malam dan e, penciptaan langit dan bumi, ya. Itu ya dengan akal. Oleh karena itulah maka berbeda antara tafakur, tadabbur dan tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua eh apa tadi? Hmm, bentar. Hmm. Yang kedua tentang apa? Adakah ulama sekali? Nah, adakah ulama sekarang sekali ber Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin? Ya, kalau kualitas nggak ada lagi. Karena apa? Semakin tua zaman, kualitas dan kuantitas ilmu para ulama pada zaman itu itu di bawah ulama-ulama sebelumnya. Sekarang ini ada enggak orang sekali al albani rahimahullahu taala dan setawaduk beliau umpama dalam Quran dan Sunnah. Adapun dalam Quran, hafalan Qurannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sehingga ketika tiga orang ini bertemu, ya, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani, lalu salat. Masing-masing tiga orang tidak ada yang mau jadi imam. Ya. Syekh Al-Albani menyodorkan silakan Syekh bin Baz jadi imam. Kata Syekh bin Baz enggak. Akhirnya enggak ada enggak ada yang mau jadi imam apalagi orang awamnya ya. Apa kata Syekh bin Baz? Ya Syekh. Nahnu fil Qur'ani sawa. Kita dalam hal Al-Qur'an sama. Walakinnaka a'lamu Nabi Sunnah. Allimna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Wa nahnu naqtadi bika. Tapi engkau ya Syekh Al-Albani lebih faham dibanding kami tentang sunnah. Karena Syekh Al-Albani lebih ahli di bidang hadis dibanding Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Coba ajarkan kami sunnah Nabi tentang sholat. Seperti yang kau uh, ketahui, kami akan mengikutimu. Oleh karena itu, kedalaman uh, ilmu hadis Syekh Al-Albani bisa dilihat dari karya-karyanya. Siapa yang membaca menelah karyanya, maka dia akan mengetahui bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah lautan ilmu dalam masalah hadis. Coba lihat umpama kitab Irwaul Ghalil. Coba lihat umpamanya kitab umpamanya uh, apa namanya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud itu campur aduk antara yang sahih dengan yang dhaif. Oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dipisah mana yang sahihnya, mana yang dhaif. Yang sahihnya diberi judul sahih Sunan Abu Daud. Yang dhaifnya disebut dhaif Sunan Abu Daud. Dipisah-pisah dan penjelasannya detil. Demikian juga Sunan At-Tirmidzi ada Sahih At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi ada dhaif, demikian juga Ibnu Majah, demikian juga uh, apa? Uh, An-Nasa'i dan seterusnya. Nah, termasuk Irwaul Ghalil. Sesuai dengan judulnya Irwaul Ghalil, Irwa artinya memberi minum sampai puas. Al-Ghalil artinya orang yang sangat kehausan. Kenapa kitab ini disebut dengan sebutan Irwaul Ghalil yang artinya memberikan minum sampai puas kepada orang yang sangat kehausan? Sebab siapa orang yang haus akan ilmu hadis, membaca kitab itu akan terpuaskan dahaga dia terhadap ilmu hadis tersebut. Dan dari sanalah beliau itu terukur bagaimana lautan ilmu hadis yang beliau miliki. Dan hanya orang-orang yang mengetahui tentang pentingnya hadis dan kedalaman ilmu hadis yang bisa memahaminya. Adapun orang yang tidak me, apa namanya mementingkan hadis, ah beli mereka itu akan melecehkan Syekh Al Albani hanya karena perbedaan pendapat salah satu pendapat dalam masalah fikih atau hanya karena berbeda sikap dalam masalah politik itu dilecehkan tanpa mengetahui bagaimana kedalaman ilmunya. Uh, Syekh bin Baz rahimahullah adalah satu-satunya orang pada abad kini yang hafal kutubut tis'ah kutubut Tisa adalah sembilan kitab Bukhari, Muslim, uh, eh, eh, uh, eh, Ashabus Sunan, Musnad dan yang lain-lainnya hafal dengan sanarnya ratusan ribu bahkan jutaan hadis dengan sanarnya beliau hafal. Nah, beliau itu saya langsung mendengar dari muridnya yang langsung mendampingi beliau salah satu readernya. Beliau itu setiap hari atau setiap malam cuma dua jam tidurnya dari jam 11 sampai jam 1. Jam 1 bangun lalu tahajud sampai subuh. Ba'da salat subuh terus mengajar sampai maghrib. Hanya diselingi makan dan salat. Ba'da salat e, eh, maghrib beliau hanya tadabbur Al-Qur'an, ba'da isya beliau belajar. Beliau ada beberapa reader, readernya disuruh mengambil kitab tertentu, juz sekian, buka halaman sekian, tolong, tolong bacakan. Satu kali dibacakan langsung hafal. Terus sampai jam 11 dari Ba'da Isya, sampai jam 11, jam 11 baru selesai dan tidur sampai jam 1. Jam 1 bangun tahajud. Begitu terus. Bagaimana ilmunya tidak barokah? Gitu ya. Dan tidak ada orang yang seperti itu. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu ketiga ulama besar ini pada zaman sekarang ini susah untuk mencari tandingannya Adapun ulama-ulama yang datang setelah mereka bertiga dan apa namanya menggantikan kedudukan mereka tentu saja mereka juga adalah orang-orang yang berilmu akan tapi kadar dan kualitas ilmunya tidaklah seperti mereka. Wallahu alam bisawab. Ya, sampai di sini saja sudah lewat dari jam 8. Insyaallah untuk uh, jamaah para pendengar Radio Roja yang ada di Bandung nanti jam eh, uh, 10 ya, saya ada kajian tafsir di Baltos Eh, masuk kepada kajian tafsir Al-Fatihah, dipersilakan bagi yang punya waktu untuk eh, hadir di Baltos eh, sampai zuhur kira-kira dan nanti ba'da salat asar seperti biasa ada kajian lagi di Masjid Umar bin Khattab cau membahas masalah fikih salat. Siapa yang ada kemampuan untuk hadir dipersilakan hadir, siapa yang ada uzur atau halangan dipersilakan menyimak melalui Radio Roja Bandung yang insya Allah semuanya akan disiarkan dalam Radio Roja Bandung. Sekian saja mohon maaf apabila ada banyak e, pertanyaan yang tidak terjawab karena waktu dan mohon, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada penjelasan yang kurang e, berkenan di hati para pendengar Radio Roja mohon dimaafkan. Semua yang benar itu dari Allah dan setiap yang salah itu dari setan dan dari diri saya sendiri. Subhanakallahum bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh